Sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang rukun Islam dari kitab Fatawa Arkanil Islam, ada satu catatan tambahan yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan tafsir surat Al-Kafirun. Yang nama lainnya adalah suratul ikhlas, yaitu ikhlasul amal. Maka jika kita lihat surat Al-Kafirun maka ada satu hal yang unik yaitu ada dua ayat yang kurang lebih berulang yaitu ayat yang kedua dan ketiga diulang maknanya di ayat yang keempat dan kelima la a'budu ma ta'budun la antum 'abiduna ma a'bud dan ini maknanya isinya Diulang di ayat yang keempat dan kelima. Wala ana abidum ma'abattum wala antum nama a'bud. Ya, maka apa hubungan antara dua ayat yang berulang ini? Ada empat pendapat ahli tafsir masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan itu adalah taukid. Adalah penegasan ulang. Ini penegasan ulang. Ya, memang betul-betul maknanya sama dan diulang dalam rangka dan untuk menegaskan dan menetapkan. <clears throat> Kemudian penjelasan yang kedua ya, bahasanya laa' a'budu ma ta'budun itu maknanya adalah sekarang. Sedangkan ayat selanjutnya wala ana abidum ma abattum itu di masa depan. Ya. Sehingga la butuma tak butun aku tidak menyembah apa yang kalian sembah yaitu sekarang ini wala ana abidum dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah di masa depan. Karena, maka di sini fi'il mudhari itu menunjukkan makna sekarang sedangkan isim fa'il wala ana abidum ma'abattum itu menunjukkan masa depan. itu menebak e, penjelasan yang kedua bahasanya dibedakan antara yang menggunakan fi'il mudhari la a'budu ma ta'budun itu menunjukkan makna sekarang sedangkan yang menggunakan isim fa'il wala ana a'budu ma itu menunjukkan masa depan Kemudian pendapat yang ketiga tentang ayat di surat Al-Kafirun Bahasanya la a'budu ma ta'budun. Artinya aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Artinya kalian tidak menyembah Allah. Sedangkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ini maknanya adalah ibadah. Artinya ibadahku tidaklah seperti ibadah kalian. Sebagaimana ibadah kalian tidaklah seperti ibadahku. Sehingga dua ayat yang pertama itu meniadakan ma'bud, meniadakan maf'ul bihi. Sedangkan dua ayat setelahnya itu meniadakan perbuatan. Karena aku tidak beribadah sebagaimana ibadah kalian. Dan kalian juga tidak beribadah sebagaimana ibadahku. Karena ibadahku adalah ibadah murni untuk Allah. Sedangkan ibadah kalian adalah ibadah kemusyrikan. Ini pendapat yang ketiga. Maka dua yang pertama itu meniadakan berkenaan dengan al-ma'bud. Sedangkan dua yang kedua itu berkenaan dengan ibadah. La a'budu ma'budun <clears throat> wala antum a'biduna Ini berkenaan dengan al-ma'bud. Tidaklah aku menyembah berhala yang kalian sembah dan tidaklah kalian menyembah Allah yang aku sembah. Sedangkan dua kalimat yang kedua atau dua ayat selanjutnya wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud ini membahas al-ibadah, membahas al-fi'lu. Yeah. Maka tidaklah aku beribadah sebagaimana ibadah kalian, itu terjemahnya kalau menurut tafsiran ini. Wala ana abidum ma'abatum, tidaklah ibadahku seperti ibadah kalian, wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah ibadah kalian seperti ibadahku. Kemudian penjelasan yang keempat, dan yang dinilai yang paling kuat dalam masalah ini Ya, maka uh, dua kalimat yang pertama la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu nama a'bud maka ini berkenaan dengan perbuatan beribadah sedangkan wala ana a'budu ma wala antum a'budu nama a'bud itu berkenaan dengan masalah menerima. Sehingga dua ayat yang kedua itu artinya aku tidak akan aku tidaklah menerima selain ibadahku. Dan aku tidak akan menerima ibadah kalian. Demikian juga kalian ya, sehingga dua kalimat yang pertama itu berkenaan dengan perbuatan ibadah Sedangkan dua kalimat yang kedua itu berkenaan dengan menerima dan ridho. Ya, sehingga kalau menggunakan pendapat ini terjemah ayat wala a'budu ma ta'budun wala antum abiduna a'bud seperti biasa aku tidak menyembah ini berhala yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Sedangkan wala ana abidum ma'abattum aku tidak akan ridha Hmm. Untuk menyembah berhala yang kalian sembah. Wala antum nama abut, Sebagaimana kalian tidak menerima dan rida untuk menyembah Allah yang aku sembah. Sehingga dua kalimat yang kedua itu berkenaan dengan al-qabul wal ridha. Penegasan kalau tidak akan ridha dengan ibadahnya orang-orang musyrik sebagaimana orang-orang kafir dan musyrik tidak ridho dengan tauhid yang merupakan ibadah orang-orang yang beriman. Maka aku eh, sehingga jadilah ya, total empat ayat ini aku tidak akan menyembah ya, ya aku tidak akan menyembah berhala dan tidak pula aku rela dengan penyembahan berhala. Kalian pun demikian, kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah dan kalian pun tidak rela dengan tauhid. Kalian pun tidaklah ridha dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat yang kedua berkenaan dengan ridha. Penegasan kalau orang yang beriman tidaklah ridha, tidaklah senang, tidaklah suka dengan ibadahnya orang-orang musyrik dan demikian juga sebaliknya orang-orang musyrik tidaklah ridha dengan ibadahnya orang-orang yang beriman. Kemudian eh, selanjutnya kita kembali ke fatwa arkanil Islam masih di pembahasan tentang rukun yang pertama yaitu rukun syahadat yang isinya adalah tauhid dan akidah. Maka apa yang selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang perpecahan umatnya yang akan terjadi setelah beliau wafat. Maka kami berharap kepada anda untuk menjelaskan maksud hadis tersebut. Maka jawaban yang disampaikan oleh Syekh Muthaimin rahimallahu taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih Ya, maka ini menunjukkan beliau mengakui kesahihan hadis iftirakul ummah, perpecahan umat. Bahasanya Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok, Nasrani akan terpecah menjadi 72 kelompok. Dan bahasanya umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya adalah di neraka kecuali satu saja. Itu adalah makana ala misli makana alihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang berislam sebagaimana berislamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kelompok inilah kelompok yang selamat yaitu selamat di dunia dari bid'ah dan kesesatan dan selamat di akhirat dari neraka. Wahia dan ini adalah taifah mansurah sampai terjadinya kiamat. Maka kelompok tersebut terus menerus ya, terlihat dan menang tegak menegakkan ketetapan Allah Azza wa Jalla sampai terjadinya kiamat. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya firqatun najiyah itu sama dengan taifah mansurah tidak terbedakan. Bukanlah dua hal yang berbeda sebagaimana anggapan sebagian orang. Nah, 73 kelompok yang satu darinya di atas kebenaran dan yang lain di atas kebatilan, sebagian ulama berupaya untuk menyebutnya, menyebutkannya satu persatu. Akhirnya mereka mengatakan sya'aba ahlul bid'ah mereka jadikan ahlul bid'ah itu bercabang menjadi lima cabang pokok. Kemudian mereka jadikan setiap cabang itu punya cabang tambahan sehingga sampailah pada angka yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 72. Namun pendapat sebagian ulama yang lain bahasanya yang lebih baik adalah al-kafu menahan diri tidak membahas atidat upaya untuk menyebutkan satu persatu. Karena kelompok-kelompok ini bukanlah satu-satunya yang sesat. Bahkan terdapat banyak orang yang sesat dengan kesesatan yang lebih banyak daripada kesesatan kelompok tersebut sebelumnya. Dan kelompok yang lebih sesat tadi hadasat muncul setelah dihitungnya kelompok ini menjadi 72 golongan. Wakal sehingga mereka mengatakan bahasanya bilangan ini tidak akan berakhir dan tidak mungkin diketahui akhirnya kecuali di akhir zaman ketika terjadinya kiamat. Maka kelompok yang uh, eh, pendapat kedua mengatakan nggak usah dirinci. 72 itu apa saja. Kenapa? Karena ya, ketika ulama ada yang berupaya untuk menyebutnya satu persatu, ternyata muncul kelompok yang nyata-nyata lebih sesat. Setelah proses penghitungan selesai. Ya, maka ini jadi bermasalah. Dan jumlah pasti dari kelompok-kelompok ini tidaklah bisa diketahui kelompok-kelompok sesat jumlah pastinya tidaklah diketahui kecuali setelah terjadinya kiamat. Oleh karena itu fal aula maka yang lebih baik kita globalkan apa yang Nabi globalkan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 73 kelompok. Semuanya adalah jalan-jalan menuju neraka kecuali satu kelompok saja. Kemudian kita katakan kuluman khalafa makana alihin nabi setiap orang yang menyelisih ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya maka dia bisa termasuk dalam 72 kelompok tersebut. Dan boleh jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ya, usul usul firok saja usul bidak saja, pokok-pokok kelompok yang sesat. Dan kita tidaklah mengetahui dan kami tidaklah mengetahui saat ini dari usulul bidah, usulul firak, ila mayablu al-asarah kecuali sampai angka sepuluh saja. Dan boleh jadi Nabi berisarat dengan angka 72 ini mengisyaratkan adanya usul, usul firak yang mengandung sejumlah cabang sebagaimana pendapat sebagian orang dan ilmu pastinya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tentang ya, bagaimanakah posisi 72 ini, maka mungkin yang dimaksudkan itu adalah usulul firak. Pokok-pokoknya kelompok kelompok kelompok yang sesat itu ada 72. Namun ini juga masalah karena realitas sampai sekarang ini yang bisa dikatakan sebagai induk kelompok-kelompok sesat itu maksimal 10 saja. Si A yang ini punya banyak cabang, Khawarid nanti punya banyak cabang, Murji'ah nanti punya banyak cabang dan seterusnya. Nah itu kata Sayyid Muthaimin ya, dari kelompok-kelompok yang ada di masa silam sampai sekarang yang bisa dikatakan sebagai induk kelompok sesat baru sepuluh. Apakah nanti mau muncul lagi induk-induk yang lain sampai nanti angkanya 72 mungkin. Namun mungkin juga yang dimaksudkan adalah sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Ini sebagaimana pendapat yang pertama yang berupaya untuk menghitung uh, dan menyebutkan satu persatu 72 itu apa saja mereka mulai dari usulul firok. Usul firoknya ada lima atau enam. Setelah itu kemudian masing-masing punya cabang di total nanti jadi 72. Maka mungkin 72 ini itu gabungan antara usul firok, induk-induk kelompok-kelompok sesat, ditambah cabang-cabangnya. Namun catatan penting tentang hadis iftirakul ummah ketika Nabi katakan akan terpecah umat menjadi 73 maka umat tersebut adalah umat Islam kaum muslimin sehingga 72 tersebut terancam dengan neraka itu maknanya bukalah terancam dengan neraka selama-lamanya karena 72 ini masih bagian dari umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam namun ancaman neraka di sini sebagaimana ancaman neraka untuk Isbal, ada eh, ancaman neraka untuk orang yang durhaka dengan orang tua, untuk orang yang minum khamar dan seterusnya, yaitu tidak mengharuskan neraka selama-lamanya. Tidak mewajibkan itu neraka selama-lamanya, namun bahkan kita yakini ya, karena ini masih umatnya Nabi, nerakanya itu sementara berbanding lurus dengan dosa dan penyimpangannya. Iya. Namun yang jelas itu jalannya adalah jalan neraka. Artinya waspadailah hal ini. Jangan dekat-dekati, jangan ikuti. Dan ikutilah jalan yang nyata-nyata, jalan selamat yang mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita katakan 70 uh, eh, hanya satu jalan surga itu bukan berarti surga itu cuma monopoli satu itu saja. Karena 72 itu masih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bagian dari kaum muslimin. Sehingga mereka juga ahlul jannah. Namun mereka punya kesalahan, penyimpangan yang ini patut diwaspadai dan patut dihindari oleh orang-orang yang sayang dan cinta dengan dirinya. Kemudian apakah eh, karakter karakteristik yang abros yang paling menonjol yang dimiliki oleh firqatun najiyah. Apakah kekurangan dalam eh, karakteristik tersebut akan mengeluarkan seorang dari firqatun najiyah. Maka karakteristik yang paling menonjol dari firqatun najiyah adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi dalam empat hal dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dan dalam interaksi dengan orang lain. Maka dalam empat perkara ini ada jumpai firqatun najiyah itu menonjol padanya. Maka dalam masalah akidah ada jumpai firqatun najiyah berpegang teguh dengan apa yang menjadi kandungan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu tauhid yang murni dalam bab uluhiyah, rububiyah, nama dan sifat. Dan yang kedua adalah masalah ibadah. Maka Anda jumpai bahasanya firqatun najiyah itu unik, itu khas dalam mm, berpegang teguh yang sempurna dan menerapkannya menerapkan apa yang jadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dalam enam hal dalam jenis ibadah sifat atau tata cara ibadah kadar ibadah waktu pelaksanaan ibadah, tempat pelaksanaan ibadah, dan sebabnya. Sebab dilakukannya sebuah ibadah. Maka seorang muslim wajib mencontoh Nabi, mengikuti ajaran Nabi dalam masalah ritual ibadah dalam enam ya, enam hal yang beliau sampaikan di sini. Ya, yang pertama adalah jenis ibadah. Maka orang tidak boleh membuat jenis ibadah tersendiri yang tidak Nabi tuntunkan dan tidak Nabi ajarkan. Jenis ibadah utahiyah, hewan korban itu adalah binatang ternak. Maka orang tidak boleh nyembelih hewan korban dengan bentuk ya, korban dengan lele atau kemudian korbannya bebek, ayam, kuda, apalagi korban perasaan Ya, maka itu tidak boleh dikorbankan. Nah, karena korban itu ada ada aturan mainnya yaitu bahimatul an'am yaitu onta, sapi dan termasuk sapi adalah jamus, ya kerbau dan kambing. Termasuk kambing adalah domba. Itu jenis ibadah. Itu jenis ibadah. Tidak boleh ngarang sendiri. Ya, kemudian kemudian yang kedua sifat atau tata cara. Maka tidak boleh bikin tata cara yang tidak dituntunkan. Ya, tidak boleh membuat tata cara yang tidak dituntunkan. Salat sudah ada tata caranya. Ya, dimulai dari berdiri, rukuk, sujud. Maka jangan dibalik. Misalnya bikin tata cara sendiri dari duduk ya, dari sujud kemudian berdiri rukuk kemudian ya, kemudian berdiri maka tidak boleh tata cara harus mengikuti tata cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, misalnya tata cara tawaf maka ya, Ka'bah itu ada di sebelah kiri jangan dibalik ya, Ka'bah ada di sebelah kanan nah ya, maka ini tata caranya tidak boleh menyelisih tata caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kadar yaitu bilangan maka yang telah Nabi tetapkan kadar dan bilangannya tidak boleh diubah. Subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat tidak boleh diubah. Ya, tidak boleh diubah. Tawaf itu tujuh putaran. Puasa wajib itu cuma satu bulan. Ya, jangan diubah, baik dikurangi ataupun ditambahi jadi setengah bulan atau Eh, satu bulan setengah, eh, maka kadarnya harus mengikuti kadar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kemudian waktu pelaksanaan ibadah, maka sholat tentu ada waktunya, sholat duh, ada waktunya, kerja tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya. Demikian juga pada dasarnya tidak boleh dikerjakan setelah waktunya berakhir. Puasa yang wajib ada waktunya bulan Syawal, tidak boleh dipindah di bulan yang lain. Haji ada waktunya. Ya, telah ditentukan waktunya. <clears throat> Dan yang lainnya, semua yang telah ditentukan waktunya, maka jangan diselisihi. Kemudian tempat. Maka tempat eh, ibadah-ibadah yang telah ditentukan tempatnya, maka jangan bikin tempat sendiri ya iktikaf tempatnya di masjid, ya, bukan di puncak Gunung Merapi, di gua-gua parang tritis atau tempat-tempat yang lain. Ya itikaf sudah ada tempatnya yaitu masjid dan tawaf sudah ada tempatnya. Maka tidak boleh tawaf di tempat-tempat yang lain yang berbeda dengan tempat yang telah Nabi tentukan ya, ibadah haji sudah ada tempatnya, ya, ibadah umrah sudah ada tempatnya. Maka tidak boleh bikin tempat yang tidak Nabi, tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan dan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian sebab, ya, maka Nabi mengatakan ini sebab ibadah itu. Maka itu ikuti aturan yang telah Nabi tentukan. Jangan bikin sebab sendiri. Bersin itu sebab untuk beribadah dalam bentuk ucapan ya, Alhamdulillah. Maka jangan diganti bersin sebab untuk takbir Allahu Akbar. Nah, habis bersin. Atau kemudian eh, bersin jadikan sebagai sebab baca Al-Fatihah. Wahing. Ya, mau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin Al-Fatihah. Apalagi bersih jadikan sebab untuk membaca Yasin kepanjangan. Maka sebab ibadah tidak boleh ngarang sendiri. Itu sudah ada pasangannya. Sudah ada pasangannya. Duduk tasahud itu sebab untuk membaca bacaan tasahud. Jangan jika di Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah itu bagus. Ya. Begitu duduk tasahud bukan atahiyatulillah namun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Bukan baik, bacaan yang baik. Masa enggak boleh? Nah, jangan demikian. Tidak boleh demikian. Karena duduk tasahud itu sebab ya, sebab untuk baca bacaan tasyahud dan solawat. Berdiri itu sebab baca al-fatihah. Jangan baca tasahud saat berdiri. Ya, pas berdiri malah atahiyatulillah wa salawatu wa tayyibat. Nah, ini tidak benar. Ini mengada-ada. Nah, ini mengada-ada. Maka ya, apa yang Nabi jadikan itu sebagai sebab, ya sudah itu saja. Itu sebabnya ini. Jangan bikin oh saya uh, perlu dimodifikasi, perlu ada inovasi. Nah, ini kalau sekarang ini sebabnya itu. Maka sesuatu yang tidak Nabi jadikan sebagai sebab ibadah, maka jangan dijadikan sebagai sebab ibadah. Maka ketika uh, Nabi tidak menentukan uh, satu hal tertentu itu sebagai sebab ibadah, maka jangan jadikan dia sebagai sebab. Ya. Nabi tidak menentukan, misalnya uh, lewat perempatan sebab takbir tiga kali gitu misalnya. Maka orang tidak boleh bikin sebab. Oh nanti kalau lewat perempatan takbir keras tiga kali. Ini menetapkan sebab ibadah yang tidak Nabi jadikan sebagai sebab. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan. <clears throat> Maka Nabi jadikan lahirnya anak itu sebab ada ibadah akikah. Lahirnya anak, lahirnya cucu, lahirnya jadi sebab akikah. Dan itu yang lahir anak manusia. Kalau anak kucing nggak perlu diakikahi. Ya, maka mengada-ada habis uh, kucingnya beranak nyembelih hewan akikoh ini akikoh kucing saya. Tidak boleh. Karena akikoh itu sebabnya kelahiran anak manu, kelahiran manusia, bukan kelahiran anak kucing. Nah, itu tidak jadi sebab syariat akikoh dan seterusnya. Maka seorang muslim adalah eh, masalah ritual ibadah terikat dengan enam hal ini terikat dengan enam hal ini. Maka UN itu bukan sebab sholat tahajud. Ya. Itu tidak Nabi jadikan UN itu sebagai sebab sholat tahajud. Maka tidak benar kalau kenapa sholat tahajud, rajin sholat tahajud mau UN. Nah, itu tidak. Maka ini masih bermasalah. Ini, ini menetapkan sebabnya Nabi tidak jadikan sebagai sebab. Ya, maka jenis, kemudian tata cara, kadar, waktu, tempat, dan sebab. Ya, dalam masalah ritual ibadah harus mengikuti Nabi apa adanya, bagaimana yang Nabi ajarkan berkenaan dengan enam hal ini. Maka Anda tidaklah jumpai mereka firqatun najiyah membuat mengada-ada dalam masalah agama. Bahkan mereka adalah orang yang sangat beretika, betul-betul beretika, dengan Allah dan Rasulnya sehingga tidak berani mengada-ada. Mereka tidak yataqaddamuna baina yadai, tidak lancang di hadapan Allah dan Rasulnya dengan memasukkan sesuatu ke dalam ibadah yang tidak Allah izinkan. Kemudian dalam masalah akhlak, maka mereka Firqatun Najah adalah mutamayizin. Mereka memiliki kekhasan, keunikan daripada yang lain dengan memiliki akhlak yang mulia yaitu menginginkan kebaikan bagi masyarakat kaum muslimin, berlapang dada, wajah yang ceria, baik perkataannya, wal karam dan dermawan, duitnya, wasajaah dan berani, dan yang lainnya yang merupakan akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang bagus. Kemudian yang keempat dalam masalah muamalah, Anda jumpai bahasanya kaidah Eh, firqatun najiyah dalam berinteraksi dengan orang lain adalah dengan bertutur kata yang jujur, wal dan menjelaskan hal-hal yang harus dijelaskan. Yang dua akhlak ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya al bayani bil khiyari penjual dan pembeli itu punya hak pilih untuk lanjut transaksi atau batal transaksi selama keduanya belum berpisah tempat dari tempat atau lokasi transaksi. Fa'in sodaka wa bayana jika keduanya jujur dan menjelaskan, diberkailah transaksi keduanya. Dan jika keduanya bohong dan menyembunyikan, maka dihapuslah keberkahan transaksi jual beli keduanya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan jujur adalah jujur dalam menjelaskan kelebihan dan keunggulan produk. Dan yang dimaksud dengan menjelaskan adalah menjelaskan apa adanya kekurangan dan cacat dari produk yang diperdagangkan. Maka asidak wal bayan itu sebab keberkahan. Keberkahan rezeki, keberkahan transaksi jual beli. Ini masalah kelebihan, cerita apa adanya. Ini produk ini punya kekurangan, maka nyampaikan ada apa adanya. Namun ini kekurangannya demikian-demikian, ini paling awet cuma sekian bulan, oh ini, ini gampang copot, dan seterusnya, dijelaskan apa adanya. Ini sebab, maka boleh jadi orang seperti ini, maka produk yang laku terjual sedikit. karena dia, ketika dia tahu kekurangan, semuanya diceritakan. Namun, yakinlah bahasanya yang sedikit ini barokah. Ya, tentu e, berkenaan dengan empat hal ini, tentu berkenaan dengan istilah firqatun najiyah, taifah mansurah atau alusun awal jamaah di sini tentu ada dua hal yang patut kita bedakan nama-nama ini sebagai e, nama-nama e, ini di dataran teori sebagai e, sebagai nama jalan ya, nama jalan dalam beragama ya, dan yang kedua adalah praktek person praktek perasaan tadi disampaikan alusunah begini-begini dalam masalah akidah, ya, kemudian begini-begini dalam masalah ibadah. Ya, maka ini adalah datarannya dataran teori, datarannya dataran alusunah firqatun najiyah, ta'ifah mansura sebagai ya, jalan eh, jalan beragama. Tadi akhlaknya alusunah itu demikian. Ya, akhlaknya alusunah itu demikian dan demikian lapang dada wajah ceria. Nah, boleh jadi ada person dan oknum ahlu sunnah yang ya, tidak ceria wajahnya, namun cemberut ya, itulah yang mendominasi wajahnya. Ya, ya bukan kemudian bertutur kata yang baik namun nyelekit ucapannya. Ya, maka itu tidak menutup kemungkinan demikian. Karena yang tadi kita baca adalah di dataran teori di dataran ya, ahlu sunnah, firqatun najiyah sebagai jalan beragama. Bukan sebagai sikap individu dan person-person. Demikian juga tadi muamalah. Ahlu sunnah muamalahnya kalau jual beli maka sodaka wa bayana. Apakah setiap person ahlu sunnah seperti itu? Belum tentu. Karena ini adalah dataran teori dataran ilmiah, dataran <clears throat> ajaran eh, dan ahlu sunnah sebagai jalan beragama ataupun praktek orang ya, maka nanti itu berkenaan dengan kualitas iman dan takwanya nanti ini berkaitan dengan kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak Sumin hadil khasa'is. Ketidaksempurnaan dalam memenuhi karakteristik ini tidaklah mengeluarkan seorang dari firqatun najiyah. Akan tetapi kekurangan itu berkenaan dengan derajat seorang di sisi Allah. Likulin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang itu memiliki level dan derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Meskipun nanti perlu kemudian beliau kemudian merinci. Anak fil janibit tauhid, ketidaksempurnaan dalam masalah tauhid boleh jadi mengeluarkan dari firqatun najiyah. Misalnya al-ikhlal bil ikhlas. Cacat dalam masalah keikhlasan, cacat dalam masalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Maka ini tidak hanya menyebabkan keluar dari alusunnah bahkan bisa keluar dari Islam. Demikian juga bid'ah rubama ya'ti bid'ain boleh jadi seorang itu melakukan sejumlah bid'ah yang mengeluarkan dia dari statusnya sebagai firqatun najiyah. Adapun e, kekurangan dalam masalah akhlak dan muamalah, dalam masalah transaksi, maka al-ikhlal, cacat dalam dua perkara ini, tidaklah mengeluarkan dari firqatun najiyah. Namun itu mengurangi martabat, derajat dan level orang tersebut di sisi Allah. Kemudian kami merasa perlu untuk memberikan rincian tentang masalah akhlak. Fa'inna min ahami mayakun minal akhlak. Maka termasuk akhlak yang paling penting adalah akhlak untuk istimewa kalimah. Ya, menjaga persatuan. Menghindari kegaduhan. berupaya untuk tidak melakukan, tidak menjadi sebab terjadinya kegaduhan sosial. Maka itu diantar akhlak penting ahlu sunnah. Ya berupaya untuk gimana di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin terjaga persatuannya. Ya, dan menghindari hal-hal yang membuat keributan dan kegaduhan sosial. Di samping ittifaq alal haq, di samping bersepakat di atas kebenaran yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala. Dalam firman-Nya, syara'a minatin, Allah syariatkan untuk kalian agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa kalah agama, janganlah kalian bercerai-berai dalam masalah agama. Dan Nabi mengkabarkan bahasanya orang-orang yang memecah belah agamanya, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sini orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka terdiri menjadi beberapa kelompok, lasta minhum fi sedikit pun engkau bukalah bagian dari mereka. Maka itifaul kalimah maka persatuan dan kesatuan hati adalah di antara abras khasais. Karakteristik khas yang dimiliki oleh firqatun najiyah al-sunnah wal jamaah. Maka mereka jika terjadi di antara mereka perselisihan, nasiun yang muncul karena istihad dalam perkara-perkara yang memang ruang istihad, maka perselisihan tersebut tidaklah mendorong sebagiannya terhadap sebagian yang lain hak dan dendam ataupun permusuhan, bardak kebencian. Bahkan mereka meyakini bahasanya mereka bersaudara meskipun terjadi di antara mereka perselisihan tersebut. Oleh karena itu, maka sungguh seorang dari mereka sholat bermakmum di belakang orang yang dia berpandangan kalau si imam ini tidak sah wudhunya Ya, wayar al-imam padahal si imam berkeyakinan kalau dia berwudu. Misalnya salah satu dari mereka sholat bermakmum dengan orang yang baru saja makan daging unta. Sedangkan imam si imam ini berkeyakinan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Makmumnya berkeyakinan makan daging unta membatalkan wudu. Fayara anna salata khalfa dhalikal imam, maka si makmum ini pandangan bahasanya ber, uh, salat di belakang imam tersebut adalah sholat yang sah. Meskipun seandainya dia sendiri mengerjakan sholat tersebut setelah makan daging onta, maka dia berpandangan bahasanya sholatnya itu sholat yang tidak sah. Kuluhad li'anam yarawna annal khilafah hal ini karena mereka berpandangan bahasanya perselisihan yang muncul karena istihad dalam ruang yang memang boleh di sana beristihad hakikatnya bukanlah perselisihan karena masing-masing dari orang yang berselisih dia mengikuti apa yang jadi kewajibannya yaitu mengikuti dalil yang tidak boleh baginya untuk menyimpang darinya maka mereka ahlu sunnah berpandangan bahasanya saudaranya yang tidak seragam dengan dia dalam satu amal tertentu karena mengikuti dalil pada dasarnya dia adalah orang tersebut mencocoki dan seragam dengannya. Di anak karena mereka mengajak untuk mengikuti dalil di mana saja dalil itu berada. Faidah khalafahum maka jika ada orang lain menyelisihinya karena mencocoki dalil yang dia ketahui, maka orang yang berbeda ini pada hakikatnya adalah seragam dengannya. Karena orang ini tamasya berjalan alama yada'un yada'una ilaihi. Berjalan di atas apa yang mereka dakwahkan dan yang mereka yahduna mereka sampaikan yaitu menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum. Dan tidaklah samar yaitu jelas bagi banyak orang yang berilmu apa yang terjadi berupa perselisihan di antara para sahabat dalam perkara-perkara semacam ini. Sampai-sampai di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi tidak mencela keras salah satu dari mereka. Contohnya, Nabi Alaihi Wasallam tatkala pulang atau selesai dari perang Al Ahzab, datanglah Jibril dan Jibril memberi isyarat dan beritahu kepada Nabi untuk berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah yang mereka telah membatalkan perjanjian. Karena Bani Quraidah ini pada saat perang Ahzab mendukung sekutu sehingga menyerang Nabi ya, dari ya, dari dalam sehingga Nabi dan para sahabat terkepung. Ya, di sini musuh 10 ribu pasukan sekutu di belakang ada Bani Quraidah. Maka mereka telah membatalkan perjanjian. Maka Nabi mendorong para sahabatnya untuk berangkat dalam keadaan mereka itu capek setelah selesai perang Ahzab Nabi katakan jangan ada, janganlah salah satu kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Maka berangkatlah mereka dari eh, kota Madinah menuju kampung Bani Quraidah dan sholat asar itu telah menyusahkan mereka, menyusahkan mereka karena waktunya sudah mepet. Akhirnya ada yang mengakhirkan sholat asar hatta wasalah sehingga sampailah mereka ke kampung Bani Quraidah setelah habisnya waktu sholat asar. Alasannya karena teks perkataan Nabi jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Kelompok yang kedua dari para sahabat ada orang yang mengerjakan sholat asar pada waktunya. Mereka mengatakan sinyal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dari kita bersegera untuk berangkat. Mereka melihat makna. Kalau yang pertama melihat teks, yang kedua menimbang makna. Walam yurid dan Nabi tidaklah menginginkan kita untuk menunda sholat asar dari waktunya, kata Ibnu Semin. Dan pendapat kedua inilah pendapat yang benar. Akan tapi meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela keras satupun dari dua kelompok ini. Dan masing-masing ya, itu tidaklah membawa kepada yang lain permusuhan atau kebencian disebabkan mereka berselisih dalam memahami teks hadis ini. Oleh karena itu aku berpandangan bahasanya kewajiban kaum muslimin yang menisbatkan ini kepada sunnah. Yang mengatakan dia adalah ahlu sunnah, adalah mereka bersatu. Dan janganlah ada, janganlah terjadi di antara mereka ke, e, berkelompok-kelompok dalam artian fanatik dengan kelompok-kelompoknya. Ini menisbatkan kepada satu kelompok, yang lain pada kelompok yang lain, yang ketiga pada kelompok yang ketiga, dan seterusnya. Di mana mereka, ya tanah haruna saling berselisih di antara sesama mereka bi asinnatil alsun dengan lisan yang keras, lisan yang tajam. Kemudian mereka saling bermusuhan, saling benci dikarenakan perselisihan. Yang perselisihan tersebut ya suhu fihi al istihad. Di dalam ruang yang boleh di dalamnya terdapat istihad dan aku, dan tidaklah perlu bagiku untuk menyebutkan masing-masing kelompok secara khusus. Ya, cukup saya sampaikan kaedah di atas. Saya tidak perlu nyebut nama kelompok ini dan itu. Akan tapi yang jelas orang yang berakal faham. Ya, cukup dengan isyarat. Waitabayalah al-amr dan jelas baginya duduk perkara sebenarnya. Maka saya berpandangan wajib bagi alusuna wajib untuk bersatu Hatta sehingga meskipun mereka berselisih, dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan perselisihan tersebut adalah konsekuensi dari nas, sesuai dengan pemahaman masing-masing, fa hada, maka perkara ini adalah perkara yang ada padanya kelapangan. Dan yang penting adanya kesatuan hati, bersatunya kalimah, dan tidaklah diragukan bahasanya musuh-musuh kaum muslimin menyukai kaum muslimin seandainya kaum muslimin berpecah belah. Baik itu musuh yang terang-terangan menyampaikan permusuhan atau musuh yang pura-pura memiliki walayah kecintaan dengan kaum muslimin atau dengan Islam. Padahal mereka sebenarnya tidak seperti itu. Maka wajib kita memiliki kekhasan dengan kekhasan semacam ini Ya ini merupakan kekhasan Taifah Najiyah yaitu kekhasan berupa al ittifak ala kalimatin wahidatin di atas satu kalimat. Maka tadi kita baca yang e, eh, royan panjang lebar bahasanya ada empat poin yang menentukan yang bisa menyebabkan orang itu batal dan tidaklah kita golong dari ahlu sunnah adalah masalah masalah akidah dan masalah masalah ibadah. Adapun cacat dalam masalah akhlak dan muamalah maka itu tidaklah menyebabkan keluar dari firqatun najiyah dari taifah mansurah dari ahlu sunnah wal jamaah. Keliruan dalam masalah ini tanpa bermaksud menyepelekan hal ini karena ini pun tetap satu hal yang penting karena ini menentukan derajat dan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahlu sunnah di sini yang pokok adalah ya, adalah dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Dan ini adalah ahlu sunnah dalam makna uh, yang yang disebut oleh Ibn Rajab makna ahlu sunnah ingdal kathir minal mutaakhirin. Ya, maka ahlu sunnah itu memiliki makna yang komprehensif, yang luas cakupannya dan yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali di kitabnya Kasful Qurbah fi wasfi hali ahlil ghurbah Maka Ibnu Rajab Al-Hambali, saya ingin bacakan sedikit dari Kasful Kurbah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah asar salaf, misalnya perkataan Sufyan Al-Thawri, Istausu bi ahli sunnati khaira. Adalah kalian bersikap yang baik terhadap ahli sunnah karena mereka orang-orang yang asing. Kemudian beliau katakan wa muradu haula'il a'immah bisunnah. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah dalam bahasa beliau-beliau Sufyan Atsauri dan yang lain adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alati kana 'alaiha adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersih dari fitnatus subuhat dan fitnatus syahwat. Ini ahlu sunnah dalam makna yang komprehensif. Yaitu orang yang meneladani, meniti jalan Nabi dan para sahabat. Yang itu bersih dari fitnatu syubhat dan fitnatu syahawat. Oleh karena itu Al-Fudal Ibn Iyad mengatakan Al-Sunnah man arafa ma yadkhulu batannahu min halalin. Ya, eh, al fudhal bin Iyad rahimallahu taala mengatakan Bahasanya ahlu sunnah adalah man arafa orang yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya. Min halalin berupa yang halal dan mana yang bukan. Yang halal sehingga tidak dimasukkan ke dalam perutnya. Maka Fudel bin Iyad mengatakan tolak ukur ahlu sunnah itu perhatian dalam masalah ya, nafkah, perhatian perhatian dalam masalah kerja, perhatian dalam masalah cari duit. Lalu sunnah kata Fudal bin Iyad yang tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia hanya ambil yang halal dan itulah yang dia masukkan ke dalam perutnya. Ya. Dan itu tentu ini tidaklah orang bisa mengetahui halal dan haram tanpa ilmu. Ya, dalam wabil khusus ilmunya adalah ilmu kitabul buyuk bab tentang masalah jual beli dan macam-macamnya dengan berbagai macam rinciannya dan detail-detailnya. Ya. Ya, maka kata Fudal bin Iyad, maka alusuna adalah orang yang belajar bab jual beli dan rangkaiannya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya sehingga tidaklah dia masukkan ke dalam mulutnya dan mulut istri dan anaknya kecuali yang betul-betul halal. Itu ahlu sunnah yang sejati kata Al-Fudail ibn ayab Kenapa beliau katakan demikian? wadali kali an aklal halal min a'zami khisalil sunnah. Kenapa beliau jadikan tolak ukur eh, ahlu sunnah dengan memakan yang halal dan memasukkan yang halal. Karena memakan yang halal ada di antara sifat ahlu sunnah yang paling utama. Allatika na'alihan Nabi sallallahu ba'asabu. Itulah keadaan Nabi dan para sahabat. Maka semua adalah orang yang ya, selektif dalam masalah harta, selektif dalam masalah rezeki. Ya, tidak semua rezeki yang didapatkan itu berarti halal. Itu ajaran Nabi dan para sahabat. Maka ini Eh, ahlu sunnah dalam makna yang komprehensif. Bebas dari subahat dan sahawat. Dan bebas dari, bukan hanya bebas dari subahat, namun juga bebas dari syahwat. Maka terhindar dari segala macam maksiat, diantaranya adalah maksiat berkenaan dengan ya, kehalalan ya, rezeki yang didapatkan. Thumma fi urfi kathir minal ulama mutaakhirin min ahli sunnah wa ghairihim as-sunnatu ibaratun amma salima minas subuhat fil i'tiqad khasatan. Kemudian setelah itu ahli sunnah mengalami penyempitan makna. Dan ya, setelah itu istilah ahli sunnah mengalami penyempitan makna setelah makna yang komprehensif demikian lengkapnya. Ya, maka kemudian dalam perkembangannya mengalami penyempitan. Summa kemudian kata Ibnu Rajab. Dalam orf banyak ulama belakangan dari kalangan ahlu sunnah dan yang lain. Bahasanya ahlu sunnah, ya, bahasanya sunnah adalah apa yang terbebas dari subuhat khusus dalam masalah akidah. Ya, terbebas dari subuhat yaitu paham-paham yang menyimpang khusus di bab akidah khosotan saja tanpa kemudian masuk dalam masalah bab aklul halal dan sebagainya. Ya, terutama dalam masalah iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan masalah takdir. Masalah keutamaan para sahabat. Kemudian mereka pun banyak menulis dalam ilmu ini sejumlah karya mereka sebut dengan sebutan sunnah ya mereka namai mereka khususkan sunnah dalam pengertian akidah yang lurus li anak azimun karena bahayanya sangat besar dan orang yang menyimpang dalam masalah ini berada di tepi kebinasaan wa amma sunnatul kamilah adapun ahlu sunnah yang sempurna berarti lawannya berarti ada ahlu sunnah an-naqisah adalah atariqatu jalan yang terbebas dari subhat dan syahwat. Dan inilah makna alusunah dalam perkataan Al-Hasan Al-Basri, Yunus bin Ubaid, Sufyan Al-Thawri, Fudal bin Iyad, dan yang lain. Oleh karena itu mereka disebut dengan asing di akhir zaman karena sedikitnya jumlah mereka. Ya, maka uh, di sini kita jumpai Eh, pengertian ahlu sunnah. Bahasanya ada ahlu sunnah dalam makna yang e, eh, makna kamilah. Ya, ahlu sunnah kamilah. Ahlu sunnah yang sempurna dan ada ahlu sunnah yang tidak demikian. Ahlu sunnah yang sempurna itu tidak hanya bersih akidahnya. Bersih e, ibadahnya. Namun juga bersih akhlaknya dan bersih juga e, muamalahnya, transaksinya karena dia menginginkan transaksi yang sah dan transaksi yang halal. Itu ahlu sunnah kamilah. Itu empat-empat yang tadi, empat hal, empat poin yang disebutkan oleh Syekh Nutaimin, semuanya masuk di dalamnya. Dalam ahlu sunnah kamilah. Namun beliau katakan, namun ahlu sunnah yang dibahas oleh Syekh Nutaimin, beliau adalah ahlu sunnah bukan dalam makna yang sempurna. itu cuma terbatas pada eh, salimah dari subuhat saja tanpa disyaratkan salimah bebas dari asyahawat. Intinya alusunah yang disampaikan oleh Syekh Nutaimin dan itulah yang biasa kita pakai adalah alusunah dalam makna yang tidak komprehensif. Yang itu hanya berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah. Dan perlu diketahui ada alusunah adalah dalam makna yang lengkap. Sebagaimana tadi perkataan Fudel bin Iyad mencakup masalah perhatian kepedulian untuk makan yang halal. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pertengahan dalam beragama? Pertengahan dalam beragama artinya tidak hulu. Sehingga melewati batas yang telah Allah tetapkan. Tidak pula kurang. Sehingga kurang dari batasan yang Allah tetapkan. Maka sikap tengah dalam beragama adalah berpegang teguh dengan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya adalah hulu dalam agama, yaitu kelewat batas. Kebalikannya adalah ataksir ceroboh, yaitu tidak sampai pada batas ideal. Contohnya, ada seorang yang mengatakan, saya ingin untuk sholat malam tanpa tidur demikian sepanjang hari, sepanjang tahun. Karena sholat adalah ibadah yang paling utama, maka aku ingin menghidupkan malam seluruhnya dengan sholat. Kami katakan ini adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama dan walai sa'ala hakin bukan di atas kebenaran. Dan hal semacam ini telah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpulah sejumlah orang lantas mengatakan saya akan Sholat tanpa tidur. Yang kedua mengatakan saya setiap berikan puasa tanpa berbuka. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah untuk serius dalam ibadah. Lantas sampailah ucapan mereka-mereka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi mengatakan, Ma balu akwamin, kenapa ada sekelompok orang yang punya perkataan demikian demikian. Padahal saya puasa dan ada eh, puasa dan kadang tidak puasa. Ada waktu untuk berdiri sholat dan ada waktu untuk tidur. Ya, tidaklah kemudian sepanjang malam diisi cuma dengan ibadah saja. Namun kalau Nabi di hari-hari normal ada waktu untuk tidur dan ada waktu untuk uh, sholat malam. Kecuali di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi sepanjang malam begadang. Sepanjang malam begadang tidak tidur sama sekali. Untuk di sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadan yang disebut dengan Ahya Lailahu. Menghidupkan malam. Karena Nabi melek sepanjang malam. Ya, ya, karena tidur itu kematian. Dan tidak hidup. Maka Nabi e, melek sepanjang malam maka disebutkan dengan menghidupkan malam Lihat, e, melek sepanjang malam untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Namun kalau hari-hari normal adalah ini wa, wa akumu wa anamu. Saya sholat malam dan saya tidur. Saya menikah dengan perempuan yaitu banyak perempuan, maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Fahaulah maka mereka mereka ini berlebihan dalam masalah agama sehingga Rasulullah saw Alaihi berlepas diri darinya karena mereka membenci ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka anggap itu kurang dan eh, dan kemuliaan adalah lebih dari itu. Yang sunnah Nabi itu ada isinya puasa dan tidak puasa, ada di malam hari, ada qiyam, dan ada waktu untuk tidur dan istirahat, dan ada tajawujun nisa, menikah. Namun perlu diketahui berkenaan dengan setiap hari puasa, yeah. maka tentu jika di saat sawal, saat Aid itu juga puasa, tentu ini haram. Namun jika setiap hari puasa dengan menghindari lima hari yang terlarang untuk puasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha ditambah tiga hari tasrik, maka ulama berselisih pendapat apakah puasa setiap hari ini, sepanjang tahun semacam ini satu hal yang mustahab ataukah makruh. Dan perlu diketahui bahasanya yang muktamad dalam madhab syafi'i ya, puasa setiap hari sepanjang tahun hukumnya dianjurkan kecuali untuk orang yang dengan puasa sepanjang tahun ini maka ada hak-hak yang terlantar maka makruh namun jika tidak ada hak-hak yang terlantar ya, maka puasa setiap hari itu dianjurkan ingda syafi'iyah menurut madhab syafi'i. Dan di antara bentuk terlantar adalah ya, hak istri terlantar misalnya. Karena siang puasa, setiap siang puasa, akhirnya kebutuhan biologis istri tidak dipenuhi karena sudah lemes untuk puasa. Maka jadi makruh. Namun seandainya ke, itu tidak mempengaruhi eh, pelaksanaan menunaikan hak istri, maka hukumnya dianjurkan. Wa amal mukasir, adapun mukasir adalah orang yang mengatakan saya tidak perlu amal sunnah. Oleh karena itu aku tidak akan melaksanakan amal tatawu. Aku hanya melakukan amal yang fardu saja. Warbama dan boleh jadi ayat dan juga dia pun tidak sempurna dalam fardu yang dia kerjakan fahada muqasir. Maka ini adalah orang yang taksir, orang yang e, di bawah e, dosis semestinya. Meskipun mukasir kalau untuk poin yang pertama nampaknya bermasalah. Beliau sebut mukasir orang yang e, atabil faridah faqat. atabil faridah faqat ini dimasukkan sebagai bentuk taksir. Maka ini wallahu taala a'lam ini kurang pas. Karena ada ya, orang Arab Badui yang datang kepada Nabi dan minta dijelaskan tentang apa-apa yang fardu saja. Setelah itu dia mengikrarkan bahasanya ya, saya akan mencukupkan dengan yang fardu saja. Dan saya tidak akan melakukan yang tertawa Maka apa yang Nabi katakan? Ya, Aflaha in sodako. Dia manusia beruntung jika benar apa yang dia janjikan. Maka orang yang sekedar semata-mata melakukan satu hal yang fardu saja tanpa yang sunnah, Nabi katakan aflaha in sodako. Dan orang yang disebut aflah in ya oleh Nabi tidaklah layak untuk kita katakan dia mukosir. Oleh karena itu untuk uh, untuk orang yang mencukupkan diri dengan yang, yang fardu saja, uh, maka dia layak untuk disebut mukasir manakala dia yukasir fil faraid. Dan yang fardu itu dia juga tidak ya, tidak uh, ideal sebagaimana mestinya. Dia cuma sholat yang fardu, namun ketika sholat dia tidak punya khusuk. Nah ini mukasir. Ya, mukasir. Ini mukasir. Demikian juga orang yang mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib saja eh, itu tercela manakala ya itu tercela manakala zuhdan anil khair. Karena tidak suka dengan ganjaran akhirat. Ya, karena zuhud dengan pahala. Nah, jika karena dua motif ini maka orang yang mencukupkan diri dengan uh, al-faridah dengan yang wajib saja layak untuk tercela. Kemudian al-mu'tadil yang proporsional adalah orang yang berjalan di atas apa yang Nabi ajarkan dan diajarkan oleh khulafa rasyidin. Ya, maka kita jumpai di sini sikap hulu dicontohkan oleh tiga orang yang ada di masa Nabi, kemudian mukasir, Kemudian sikap mu'tadil proporsional. Contoh yang kedua. Ada tiga orang, di depannya orang fasik. Maka tiga orang ini punya tiga sikap. Yang pertama mengatakan, saya tidak mau mengucapkan salam kepada orang fasik ini. Saya mau memboikotnya, saya mau menjauh, e, jaga jarak, menjauhkan diri darinya, dan saya tidak akan bertegur sapa dengannya. Orang yang kedua mengatakan, oh kalau saya saya mau-mau saja jalan bareng dengan orang fasik ini. Saya mengucapkan salam padanya, wa abusyu dan aku berwajah ceria, fi wajihi di depannya. Abusyu dari kata tak besyasyah artinya wajah ceria. Wa atauhu ingdi dan aku akan undang dia untuk makan-makan di rumahku, wa ujibu tahu. aku pun akan menerima undangan makan-makan di rumahnya. Dan menurutku orang yang fasik ini tidaklah dia illa karojulin salihin. Kecuali seperti orang yang soleh. Sama saja tidak ada bedanya. Kemudian ada orang yang ketiga. Orang ketiga ini mengatakan orang fasik ini. Aku benci karena fasiknya dan aku cintai karena imannya. Maka dibenci dari satu sisi. Dicintai dari satu sisi yang lain Aku tidak memboikotnya kecuali manakala boikot itu menjadi sebab dia berubah menjadi lebih baik. Namun jika boikot itu tidak menjadi sebab dia makin baik, namun jadi sebab dia bertambah fasiknya dan belingnya, mak saya tidak akan memboikotnya. Namun saya akan gaul baik saja dengan dia dan jika ada kesempatan saya akan berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat. Nah, maka dari tiga jenis orang ini, maka orang yang pertama yang pokoknya asal boykot. Ini orang yang mufrid. Berlebihan, golin berlebihan. Golin di sini minal gulu dan bukan minal gola. Dari gulu yang artinya berlebihan, bukan dari gola yang artinya mahal. Ya. Wasani sedangkan orang yang kedua menyikapi orang e, muslim yang fasik sebagaimana orang yang saleh maka dia mufarid mukasir, orang yang ceroboh. Sikap yang benar, sikap yang ketiga itulah sikap yang pertengahan. Hajar itu tidaklah dilakukan dengan tanpa pertimbangan. Dan hajar itu adalah terapi yang syar'i dengan syarat manakala itu manfaat. Jika tidak ada manfaat, maka sikap yang terbaik adalah tetap ya, punya hubungan baik dan komunikasi dengan dia dengan itu kita bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian wahakata demikian kami katakan dalam semua ibadah dan hubungan dengan orang lain. Maka sikap manusia ada yang mukasir, ada yang ceroboh, ada yang berlebihan, dan ada yang pertengahan. Kemudian contoh yang ketiga, ada seorang suami yang dia statusnya tawanan istrinya. Ya, dia statusnya tawanan istrinya. Istrinya bilang, uh, belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kiri, lempeng, lempeng. Ada nah, seorang suami yang jadi tawanan istrinya. Asiran atihi Tertawan oleh istrinya. Tuwajihu hai susaat. Istrinya mengarahkan suaminya ini sesuka istrinya. La ya, an ithmin Eh, wala yahuthuha ala fadilatin dan dia pun membiarkan semua perbuatan istrinya. Tidak pernah dia cegah istrinya dari maksiat yang dilakukan oleh istrinya. Wala yahuthuha tidak pula dia motivasi istrinya ala fadilatin untuk melakukan hal-hal yang positif. Pokoknya semau-maunya. Qad malakat aklahu. Karena cintanya dengan istri itu telah menguasai akalnya si laki-laki. Yeah maka istri itulah yang menguasai akannya laki-laki sehingga wasarat hiya alqawamah alaihi istrinya lah itulah pemimpin suaminya maka ini ya, sikap yang taksir ya, sikap yang tidak pas kurang dosis non ada yang kedua overdosis indahu ta'assufun ya, dia punya sikap keras dan kaku takaburun dia sombong dengan istrinya. Ya. wa tarafu'un ala imru'atihi dan ya, merasa tinggi dari istrinya. walaupun biha. Ya, dalam setiap kebijakan dia tidak peduli dengan suara istrinya, pendapat istrinya. Pokoknya saya begini, begini, kamu harus begini. Ya. Maka tidak ada musyawarah, tidak ada menerima uh, saran dan seterusnya. Maka Anna seakan-akan istrinya menurut dia lebih hina daripada pembantu. Kalau pembantu masih didengar sarannya, sopir masih didengar, ya, bos jangan begini bos, begini saja, masih didengar, istrinya tidak didengar. Ya. Maka ini juga sikap yang ya, sikap yang juga tidak benar. Namun yang benar yang adalah yang pertengahan, yaitu yang ketiga, warajulun salis Ya, suami tipe yang ketiga, wasotun, yang pertengahan. Dia pergauli istrinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walahunna mislulladhi alihina bil ma'ruf. Mereka punya hak semisal sebanding dengan kewajibannya. Bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang suami membenci istrinya. kariha minha khulukan, radya minha khulukan akhar jika tidak dia tidak suka satu perilaku istrinya, pasti dia akan jumpai ada perilaku istrinya ya yang lain yang menyenangkan dirinya. Fahadal akhir maka suami tipe yang terakhir yang ketiga itulah yang punya sikap pertengahan. Maka yang yang pertama itu berlebihan dalam baiknya sama istri. Ya, baik dalam masalah istri berlebihan sampai jadi penurut dengan istri. Semuanya disetujui. Ya. tidak ada satupun sikap istri yang ya, dilarang. Ya. Ya. al awal galin fi mu'amalati zawjatihi. Ya, kok ini awal. Wasalis mukasir. wasalas mukasir. Ya. Nah? Di cetakan baru gimana kremannya? Hah? Yang mana? Fadal akhir mutawasitun. Yang terakhir mutawasitun. Yang tengah. Ya. Oh, nah. Maka yang terakhir tadi pertengahan. Kemudian yang pertama dalam berlebihan dalam sikapnya dengan istrinya, yang kemudian yang ketiga adalah mukasir yang ya, yang kurang baik terhadap istrinya. Wakis ala hadihi dan kiaskan dengan hal ini ya, aktivitas-aktivitas ya, yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Maka ada sikap berlebihan dan sikap uh, kurang dari dosis seharusnya dan ada yang pas sesuai dengan takaran dosisnya. Dan cara untuk mengetahui takaran dosis yang tepat tentu caranya dan tolak ukurnya adalah syariat. Dan itu sama dengan ilmu. Ya, maka seorang suami tidak akan, seorang muslim tidak akan bisa bersikap uh, yang tepat, adil, proporsional, ya, kecuali eh, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar sehingga tahu mana kada mana yang harus dikencengi dan mana yang harus dibuat longgar. Ye. Maka dengan panduan syariat, e, maka orang akan mengetahui, oh ini tidak mengapa menurut syariat, kenapa harus kencang-kencang, maka dibuat longgar. Oh ini pelanggaran terhadap syariat, bahkan pelanggaran yang luar biasa, maka harus kencang. Kalau itu bukan maksiat, kenapa saya harus kencang-kencang? Satu hal yang ya, itu bukan sebuah pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu tidak akan bisa proporsional, ya, kencang pada waktunya, longgar pada waktunya tanpa ilmu. Dengan ilmu seorang punya pedoman mana yang harus dilonggarkan dan mana yang harus ya, mana yang harus kaku. Eh, kadang kaku dan kadang lemes semuanya eh, dengan pertimbangan ilmu. Maka tidak ada sikap proporsional, tanpa bimbingan ilmu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan seputar yang kita bahas sekarang atau yang kita bahas kemarin-kemarin. Apa sebenarnya makna berkah dan kiat untuk mendapatkannya berkenaan dengan masalah rezeki. Ya, maka rezeki yang berkah tentu berkah artinya mengandung kebaikan yang banyak. Maka rezeki yang berkah itu manakala mengandung kebaikan yang banyak. manakala rezeki tersebut kemudian habis untuk taat, manakala e, jika rezeki tersebut berupa makanan, makan terjadi jadi tenaga, kemudian tenaga ini dipakai untuk taat. Yeah. Maka itu rezeki yang berkah dan di antara kiat keberkahan tadi ya, ketika dia cari rezeki terutama dalam bentuk Eh, perdagangan maka ada sodako wabayana. Demikian juga di hadis yang lain Nabi sampaikan orang itu akan diberkahi rezekinya manakala dia tidak rakus dalam mencari rezeki. Ya, tidak tidak rakus dalam cari rezeki. Orang yang rakus ngotot cari rezeki, cari duitnya, rakus, ngotot. Itu Allah cabut keberkahannya. Bolehkah itikaf di masjid yang non wakaf? Maka perlu diketahui bahasanya uh, perlu didudukan terlebih dahulu wakaf itu. Yeah, wakaf di sini tidak harus wakaf administrasi. Namun wakaf di sini yang jadi ini adalah wakaf agama. Dan wakaf agama itu boleh jadi wakaf lisan dan boleh jadi wakaf dengan tindakan dan perbuatan. Sebagaimana kemarin telah kita sampaikan. Dan ya, yang kedua saya uh, tidak tahu secara pasti apakah ada khilaf ulama dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, sebatas yang saya ketahui, maka yang namanya masjid itu ya harus satu hal yang statusnya wakaf. Boleh jadi dan wakaf di sini adalah yang pokok adalah wakaf syar'an. Ya, bukan wakaf administrasi, artinya sertifikat wakaf. Dan boleh jadi wakaf tersebut lisan dan boleh jadi itu uh, adalah indikatornya dengan perbuatan. Sehingga kalau masjid tersebut tidak uh, tidak memenuhi syarat wakaf, maka ya, maka di situ bukalah tempat iktikaf yang sah. Yang jelas di antara yang menegaskan syarat semacam ini adalah Syafi'iyah. Ya, apakah ada khilaf ulama dalam masalah ini? Wallahu a'lam. Ini yang jelas, ya, indah madhabu Syafi'i tempat iktikaf harus masjid wakaf. Ada kursus dengan pembayaran seikhlasnya. Boleh bayar berapapun pertemuan minimal 5000 Apakah boleh? Tidak boleh. Jual jasa harus nominalnya jelas. Ya, jual jasa itu e, syarat sahnya upahnya dengan nominal dan nominalnya harus jelas. Setelah itu kemudian ada orang yang mau nambahi ya, maka lain masalah ada orang yang masuk mau ngasih hadiah tambahan lain perkara. Kemudian uh, kemudian tentang soft yang overload, ya, Mana yang lebih baik bersabar ataukah mundur ke sop yang lain yang lebih lapang? Lebih baik mundur. Ya. Lebih baik mundur bukan e, karena kita di situ boleh jadi kita menyakiti orang lain. Ya, boleh jadi dengan kita ngotot di situ menyakiti orang lain sebelah kiri dan kanan kita. Dan kaidah dalam masa ini keutamaan karena Eh, tata cara pelaksanaannya lebih didahulukan daripada keutamaan karena waktu atau tempatnya. Sob yang pertama misalnya itu keutamaan karena tempat. Namun uh, orang di sob yang lebih belakang, tapi dia bisa lebih nyaman sholatnya, bisa lebih khusyuk, maka ini keutamaan karena tata caranya. Dan kaidah dalam tafadul amal, dalam bertingkat-tingkatnya amal, bahasanya Eh, keutamaan amal karena tata cara itu lebih didahulukan daripada keutamaan amal karena tempat dan waktu. Tentang bid'ah apa yang, yang mengeluarkan dari jalan ahlu sunnah. Ya, maka uh, bid'ah yang mengeluarkan dari jalan ahlu sunnah pada dasarnya adalah Eh, bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Oleh karena itu lawan dari ahlu sunnah kita jumpai Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah. Yang mereka ini bid'ahnya adalah bid'ah-bid'ah dalam bab akidah. Apakah anak kecil boleh menjadi wakil? Tidak boleh anak kecil jadi wakil. Karena dia akan melakukan tasaruf, akan melakukan tindakan. Tindakan menjual, membeli, dan yang lain. Maka dia harus seorang yang e, isu tasaruf, orang yang boleh melakukan tindakan hukum. Bagaimanakah hukumnya ada dua jamaah tarawih yang terpisah pada dua bangunan namun masih dalam satu komplek masjid. Jika karena ada masalah eh, hal tersebut dilakukan, e, maka Allah Ta'ala a'lam mudah-mudahan tidak mengapa. Sebagaimana demikianlah keadaan e, eh, sholat taraweh sebelum disatukan oleh Umar. Ketika belum disatukan oleh Umar di masa Nabi, dan di masa sahabat, di masa Abu Bakar dan di awal-awal Umar, maka ada 10 orang yang jamaah di pojok sebelah sana. Nanti di belakang, nanti ada yang jamaah dengan siapa? Ya, berlima. Nanti kemudian di tengah ada yang sholat sendirian dan seterusnya. Itu keadaan terawih di masa Nabi dan Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar bin Khattab. Apalagi ini ada masalah maslahat, maka boleh jadi itu ada jamaah khusus untuk anak-anak misalnya, ya, maka lebih layak untuk diperbolehkan. Bagaimana jika kita etika pada malam hari dan siang hari bekerja? Maka ini berkenaan dengan minimal iktikaf. Dan pendapat jumhur ulama, syafi'iyah dan yang, syafi'iyah, hanabilah dan yang lain, ya, tidak ada minimal iktikaf. Sehingga ketika orang itu sudah teranggap berada di masjid, maka dia telah iktikaf. Cuma itikafnya tidak sempurna. Itikaf Ramadan yang sempurna sebagaimana Nabi. Adapun dia yang cuma bisa malam saja, maka tidak mengapa. Apa hukum seorang yang sebelum beramal menyebutkan di dalam hatinya, Ya Allah jadikanlah amal ini untuk uh, sebab aku mudah masuk surga dan melihat wajahmu. Boleh hal ini? Insya Allah boleh. Dalam sebelah hari yang terakhir Ramadan, apakah hal yang baik beribadah semalam suntuk tapi tidur terus waktu siangnya? Satu hal yang boleh. Dia iktikaf, maka semalaman dari Ba'dal Isya sampai subuh dia melek. Setelah subuh kemudian istirahat, boleh jadi sampai Eh, boleh jadi secukupnya, boleh jadi misalnya sampai duhur atau kurang dari itu dengan catatan memang betul-betul maksimal dan dia dan tidak ada hak yang terlantar, tidak ada hak dan kewajiban yang terlantar karena dia iktikaf. Tidak ada hak dan kewajiban yang terlantar, maka tidak mengapa. Dan itu dan itu tidurnya Ibunda Aisyah radhiallahu anha di waktu duha beliau tidur. Maka karena semalaman boleh jadi karena semalaman e, digunakan maksimal untuk e, untuk ibadah, untuk taat dan subuh matahari terbit kemudian ya, setelah matahari terbit waktu duha tiba ibunda Aisyah tidur. Maka jika tidak ada hak yang terlantar, ya, tidak ada hak-hak yang terlantar, tidak ada kewajiban yang terlalaikan, maka tidak mengapa. Apa hukum menjual tanah wakaf karena dirasa lokasinya kurang strategis dan dibelikan tanah yang lokasinya lebih strategis? Maka tentang apakah tanah wakaf itu bisa dijual, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Yeah. pendapat syafi'iyah sama sekali tidak boleh dijual. Sama sekali tidak boleh dijual. Dan pendapat yang paling eh, bagus dalam masalah ini adalah pendapat Hanabilah yang mengatakan, jika memang tidak bisa dimanfaatkan, maka boleh ditukar. Jika memang tidak bisa dimanfaatkan. Maka Masalahnya cuma strategis ataukah tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau masalahnya adalah tidak bisa dimanfaatkan karena tanah wakaf tersebut mau dimanfaatkan, wah, ini diboykot oleh warga semuanya. Ya, material nggak bisa masuk dan seterusnya. Ya, akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Ya sudah dijual kemudian dicarikan tempat yang lain yang bisa Ya, yang masyarakatnya welcome sehingga eh, bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan maka tidak mengapa ya, dan itu yang benar namun kalau cuma sekedar ini kurang bagus lebih bagus dikit sebelah sana ya, maka tidak boleh Ya ketika orang punya kewajiban zakat mal dua setengah juta, apakah ini disalurkan ke satu orang saja atau boleh dibagikan ke banyak orang? Mana yang lebih manfaat? Mana yang lebih manfaat? Jika lebih manfaat satu orang sehingga dia bisa maksimal, maka itu yang lebih baik. Namun jika uh, itu juga tidak begitu manfaat, ya, kemudian diratakan kepada sejumlah orang, maka juga tidak mengapa. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih besar manfaatnya. Lebih besar maslahatnya. Jika sudah pasang niat puasa sebelum subuh, setelah masuk subuh apakah harus mengulang puasa eh, niat puasa tersebut? Tidak, tidak perlu diulang. Jika puasa menangis, lalu ada cairan yang menuju tenggorokan melalui hidung karena menangis. Cairan ini tidak bisa ditahan, akhirnya tertelan beberapa kali. Apakah puasa batal? Jika tidak bisa ditahan, dan maka statusnya dia mukroh, orang yang dipaksa, maka tidak membatalkan puasa. Apabila dalam kereta, bolehkah menjamak sholat di kereta padahal di kereta ada kamar mandi untuk wudu. Ini enggak sinkron pertanyaannya. Jamak namun kemudian kamar mandi dan wudu itu enggak ini. Harusnya tayamum ah padahal di kereta ada kamar mandi untuk wudu. Nah, itu kan baru sinkron. Bolehkah tayamum ya tayamum saat sholat di kereta padahal di kereta ada kamar mandi untuk wudu. Nah, itu sinkron. Namun bolehkah menjamak sholat padahal di kereta. Padahal ada kamar mandi untuk wudhu. Ini kan agak pusing nih yang baca e, pertanyaannya. E, maka tentang masalah tayamumnya, maka haram tayamum. Selama masih ada air. Wajib pakai air. Kemudian tentang menjamak sholat di kereta. Maka pada dasarnya haram sholat. solat eh, sholat fardu di kereta jika di kereta tersebut tidak ada musola sehingga uh, sholat secara normal. Namun sholatnya tidak normal. Ya, rukuknya, sujudnya tidak normal. Maka pada dasarnya haram. Sholat di kereta. Kecuali jika tidak bisa dijamak di tempat tujuan atau sebelum berangkat karena subuh misalnya ketemu subuh sampai tempat tujuan sudah jam 7 pagi maka tidak ada pilihan kecuali harus sholat di kereta, ketika itu boleh sholat wajib yaitu sholat subuh di kereta, dororotan karena terpaksa, bukan karena aslinya boleh. Aslinya tetap tidak boleh. Karena tidak ada pilihan yang lain, maka terpaksa sholat di kereta. Dan e, yang dalam melakukan maksimal e, yang bisa dilakukan. Wudhu bisa, berdiri bisa, e, berdiri bisa bisa kemudian keluar di uh, kemudian di apa selah antar gerbong ya. dia wudhu di kamar mandi setelah itu dia berdiri ya, sandaran ya, boleh jadi sandaran gerbong sana ke gerbong sini ya, maka dia bisa berdiri bisa berdiri dia bisa menghadap uh, eh, menghadap kiblat ya. kalau dia bisa menghadap kiblat misalnya keretanya eh, jalan ke timur, maka ya dia ngambil gerbong yang arah timur, ngadepnya ke barat, ya, tetap bisa berdiri. Ruko tetap bisa, tetap ruko minimal ruko bisa. Ya, ulama berselisih pendapat tentang minimal ruko. Ya, ulama berselisih pendapat tentang minimal ruko. Ada dua, ada dua tolak ukur. Pendapat yang pertama mengatakan membungkukkan badan yang sekiranya tangan itu dijulurkan bisa menyentuh lutut. Ya, membungkukkan badan yang sekiranya kemudian tangannya itu diupayakan untuk menyentuh lutut maka lutut tersentuh meskipun bukan tidak menggenggam menyentuh ini lutut kemudian ah, tangannya bisa nempel dia bungkukkan badannya. Iya. Ya. Dengan bungkukan badan. Yang kira-kira kalau tangan dipakai untuk meraih lutut, lututnya ter teraih. Ya. Lututnya itu bisa kepegang. Itu minimal minimal rukuk. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan minimal rukuk adalah posisi di mana orang itu lebih dekat kepada bukan berdiri daripada berdiri. Hmm. Lebih dekat pada orang uh, kalau masih dikatakan oh dia berdiri namun kurang tegak, kurang lurus, nah, itu berarti belum ruko. Oh, dia masih dikatakan dia itu berdiri, namun berdirinya kurang lurus, kurang tegak, oh, itu belum ruko kalau pakai tolak ukur ini. Yeah. Dan secara umum ya bisa kita katakan bisa ruko di kereta itu bisa ruko. Yeah. Kalau pakai tolak ukur pertama itu bisa ruko. Hmm. ya, nanti kemudian tidak memungkinkan sujud. Nah, sujudnya nanti isyarat. Ataupun yang lainnya kemudian dilakukan ya, mana yang mungkin untuk bisa dilakukan. Saya menemukan buku putih Syiah yang banyak di perpustakaan yang berisi pembelaan pada ajaran Syiah. Saya sampaikan baik-baik pada pengurus, namun dengan alasan penelitian, buku tersebut tidak dihilangkan. Secara diam-diam buku tersebut saya saya ambil satu agar tidak dibaca, bagaimanakah tindakan saya ini? Boleh-boleh saja jika memang e, itu Konsumsinya bukan konsumsi para peneliti, bukan konsumsi tolibul ilmi yang mutamakin yang sudah kokoh akidah alusunahnya. Namun cenderung dibaca oleh orang yang tidak ngerti syiah. Ya, maka boleh di, diambil dan dibakar. Dan tidak ada kewajiban untuk mengganti. Namun mau mengganti lebih baik diganti dengan buku yang lain. Apakah orang yang mendatangi dan membutuhkan jasa tukang sihir otomatis batal keislamannya? Jika itu bentuk ridha dengan ilmu sihir, maka siapa yang ridha dengan ilmu sihir, batal Islamnya. Jasa mengajarkan Al-Quran, apakah harus juga ditetapkan harganya ataukah boleh seikhlasnya. Maka pilihannya adalah uh, tetapkan harganya atau tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Tetapkan harganya dan itu hukumnya boleh. Maka ini privat Quran satu pertemuan sekian itu hukumnya boleh. Sebagaimana pendapat jumhur ulama Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairu matakhatum bihi ajra kitabullah. Ya. Dan sebaik-baik eh, saran sarana yang kalian pakai untuk mendapatkan upah adalah kitabullah. Meskipun ini konteksnya kontak ruqyah. Atau tidak ada harganya sama sekali. Sehingga ya mau dibayar ya tidak apa-apa. Kemudian mau dikasih hadiah ya bisa diterima. Tapi sama sekali tidak meniatkan dan bermaksud e, e, mencari dan mengharap e, upahnya. Karena pengajar ingin mendapatkan pahala yang dinilainya lebih. Ya, maka nggak ada upahnya ya saya ngajar aja. E, saya ngajar dan tidak ada minimalnya, tidak ada pokoknya tidak ada tidak e, ada upahnya. Sehingga yang terjadi adalah hadiah. Syaratnya tidak ada Eh, penetapan upah dan tidak dan pada dasarnya tidak mengharapkan itu. Apakah seorang wanita boleh iktikaf? Boleh. Para istri Nabi iktikaf setelah Nabi wafat. Apakah membaca Al-Fatihah sebelum membaca Al-Quran ada tuntunan dari Rasulullah? Jika itu maksudnya karena menimbang pentingnya Al-Fatihah. Dan, dan dalam hal ini ada suasananya belajar mengajar. Dan e, si pengajar menginginkan untuk e, memastikan bahasanya yang diajari itu telah bagus dan telah standar Al-Fatihahnya. Maka mudah-mudahan bisa jadi alasan. Namun jika itu jadikan sebagai ta'abudi, Ya, pokoknya ya baca Al-Fatihah itu ya eh, baca Al-Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah dulu. Maka ini ya, dan ini konteksnya bukan konteks belajar mengajar. Ya, maka ini bermasalah. Bahkan baca, uh, bacaan tasdik setakalul azim ada tuntunannya dari Rasul? Kalau itu dirutinkan, maka tidak Nabi ajarkan. Namun jika itu insidental, kan orang baca Al-Quran kemudian ternyuh dengan isinya, dan itu sesuai dengan keadaan dirinya, maka dia katakan sadaqallahul azim, maka hukumnya boleh. Eh, hukum mengenakan cadar tapi belum diizinkan oleh orang tua. Ya, maka kaidah dalam masalah ini, jika anak itu melakukan sesuatu yang manfaat bagi anak dan tidak merugikan orang tua, maka tidak wajib taat kepada orang tua yang melarangnya. Ya, atau orang tua yang memerintahkannya. Ya, manakala ada sesuatu yang manfaat bagi anak dan tidak merugikan orang tua. Orang tua tidak dirugikan. Ya, orang tua tidak dirugikan, anak mendapatkan manfaat. Maka seorang muslimah ini mau pakai cadar dan orang tuanya tidak di sini. Orang tuanya tidak di sini. Ya, orang tuanya tidak dapat rugi dengan hal tersebut. Ya, dan, dan anaknya kemudian merasa mendapatkan manfaat karena mendapatkan manfaat ganjaran kalau dia meyakini hukumnya sunnah, mendapatkan manfaat pahala sunnah. Ya. Dan itu tidak merugikan orang tuanya, tidak merugikan ekonomi orang tuanya atau dan yang lainnya maka tidak wajib ditaati. Ya, atau kemudian uh, ada kemudian orang tua yang melarang anaknya untuk misalnya baca buku yang manfaat jangan terlalu rajin belajar. Nah, ya, tulan-tulan sanalah, ya, baca buku terus. Nah, ya. Maka adakah manfaat bagi orang tua dengan dengan hal ini, dengan aturan ini? Tidak ada manfaatnya. Dan anak mendapatkan manfaat. Eh, orang tua tidak dirugikan. Orang tua tidak dirugikan asalkan bacanya sehat. Kalau bacanya itu bikin kemudian matanya jadi min, kemudian nanti minta duit untuk beli kacamata, nah ini merugikan orang tua. Nah, nah jika dia membacanya secara sehat, ya, ya, cuma orang tuanya itu sepet lihat anaknya kok tadi baca buku, sekarang baca buku, ya, nanti kemudian lagi membaca buku lagi, hanya dia larang. Ya, padahal anak dapat manfaat karenanya. Maka sesuatu yang bermanfaat bagi anak tanpa merugikan orang tua, kemudian orang tua melarang, maka larangannya tidak harus diikuti. Bolehkah membersihkan karang gigi saat berpuasa? Mengingat saat proses pembersihan ada kemungkinan tertelan air. Ya, jika ditakutkan dan dikhawatirkan demikian, kalau bisa dilakukan malam hari, kenapa harus siang hari? Meskipun seandainya tertelan air tinta tanpa sengaja maka, das, maka pada dasarnya tidak mengapa. Namun hal-hal yang bisa dikerjakan ditunda di malam hari lebih baik di malam hari. Apakah sulap dengan menggunakan kecepatan termasuk sihir? Iya, karena sihir itu sesuatu yang secara bahasa sihir itu sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Tiba-tiba sudah ada di sini tangan ada nah, ada apa misalnya tiba-tiba ada burung di tangan sebabnya burung ini datang dari mana sebabnya tidak jelas maka itu sihir namun bukan sihir yang membatalkan iman namun dinilai ini merusak pikiran ya, merusak akal ya, maka dilarang Apakah rumah tempat tinggal yang diniatkan akan dijual? Harus dikeluarkan zakatnya selama belum terjual masih ditempati. Iya. Seketika itu diniatkan untuk dijual maka dia jadi barang dagangan. Ada kewajiban zakatnya. Rumah dibangun untuk dijual ya dibuat sejak Januari 2000, terjual 2010. Apakah selama belum terjual perlu dikeluarkan zakatnya? Iya, wajib dibayarkan zakatnya. Ya, 2000 sampai 2010 ya, berarti zakat 10 tahun. Pembayaran zakatnya saat diterima pembayarannya ataukah menunggu mengendap. Aslinya sebelum terjual tiap tahun diwajib dibayar zakatnya. Ya, setiap tahun dibayarkan zakatnya. Nah karena tidak ada duit untuk bayar zakatnya, maka boleh dibayar zakatnya setelah terima duit. Dan itu bayari utang zakat. Bayari utang zakat. Utang zakatnya 10 tahun. Ya sudah, dibayarkan utang zakatnya 10 tahun. dua setengah persen kali 10 kali nah, nominal eh, eh, kemudian yang terjual. Jadi tidak kemudian uang yang diterima ini masih ditunggu mengendap setahun enggak. Karena ini bayari yang sebelumnya. Ya, nanti ya, setelah sisa kemudian duitnya mengendap setahun ke depan akan ah, kena zakat lagi. Ya, karena zakat uang simpanan uang mengendap. uh, jual beli barang dengan harga yang tidak ditetapkan namun penjual memberikan nilai minimal misalnya 100 ribu dan pembeli bebas memberikan berapa kepada penjual bisa 120 ribu misalnya bolehkah hal ini jawabannya boleh tidak apa-apa Jika pada bulan Ramadan harta telah sampai nisab, pada bulan Sawal sampai Sabah, Syakban berikutnya harta kurang dari nisab. Lantas pada Ramadan berikutnya nisab kembali terpenuhi. Apakah terkena kewajiban zakat? Belum. Namun haul dihitung kembali di Ramadan yang kedua. Ya, haul itu dihitung kembali sejak Ramadan yang kedua. Sehingga kapan terkena kewajiban zakat? Setelah Ramadan berikutnya. Ramadan ketiga, ya, berarti satu tahun ya, selama selama dengan syarat tentu selama satu tahun tidak pernah turun dari bawah nisab. Maka di Ramadan berikutnya baru kena zakat. Ya ada orang yang sempat rajin ngaji namun beberapa waktu yang lalu sempat beliau merasa kecewa dengan ustadz yang kurang menerapkan akhlak yang baik sehingga malas lagi ngaji. Maka di sini ada dua kewajiban yang berbeda. Al-jihad munfakah. Ya, Al-jihad munfakah, Kewajiban setiap orang, ya, kewajiban da'i, kewajiban mubalik, dia menerapkan akhlak mulia. Ya, dan itu kewajiban setiap muslim pada dasarnya. Kemudian yang kedua, kewajiban setiap orang menuntut ilmu yang benar. Ya, kewajiban eh, setiap orang menuntut ilmu yang benar. Ketika dia tidaklah mendapatkan ilmu yang benar kecuali belajar dengan Ustadz A, dan Ustadz A ini punya kekurangan dalam masalah akhlak, maka di sini al-jihad munfakkah. al-jihad munfakkah. Orang ini wajib Belajar kepada dia karena itulah tempat dia mendapatkan ilmu yang benar. Ya, dan ustadznya itu punya kewajiban untuk memperbaiki akhlaknya. Ya. Dan itu dua hal yang tidak berhubungan. Maka disampaikan bahasanya kewajiban kita, uh, ok, uh, maka sampaikan bahasanya perilaku oknum itu bukan berarti ya, menunjukkan seperti itulah eh, ajarannya. Maka bedakan antara ajaran dan oknum. Itu yang bisa kita nasihatkan dan kita sarankan kepada orang tersebut. Dan e, catatan yang lain, hal ini seperti ini seringkali terjadi karena belajarnya itu motivasinya adalah ngefans dengan ustadznya dan bukan karena materinya. Ya, ini terjadi karena kecewa ya, kemarin kemudian beliaunya salam terus ustadznya lagi pegang HP dan sebagainya kemudian salamnya tidak dijawab wah ustadznya sombong ini akhirnya udahlah saya tidak eh, uh, mau lagi ngaji sama beliau nah ya, atau kemudian hal-hal yang lain yang boleh jadi sepele dan remeh ya, atau tanpa bermaksud meremehkan akhlak mulia nah maka seringkali hal ini terjadi karena Semangat ngajinya itu bukan karena ilmunya, bukan karena pembahasannya, bukan karena ilmu yang dikaji. Namun kenapa? Oh karena eh, karena e, ngefans dengan pribadi ustadznya. Akhirnya kecewa sedikit. Nah, akhirnya motong habis-habisan. Ya. ya, ya. maka ini untuk pentingnya meluruskan niat dalam belajar. Bahasanya Ya, yang dicari itu adalah ilmu yang dibahas, materi yang dikaji. Saya saya memerlukan ilmu ini, maka saya perlu duduk di tempat ini untuk mendapatkan ilmu tersebut. Yeah. Yeah. Maka itu yang itu yang jadi tujuan pokok. Maka nanti kemudian kekurangan-kekurangan ustadznya maka ya, bisa dia kesampingkan. Kemudian yang ketiga ini men, ini menunjukkan uh, kalau uh, belum menjadi penuntut ilmu yang baik. Di antara Eh, di antara kemudian uh, adab penuntut ilmu adalah bersabar dengan kekurangan-kekurangan ustadznya. Jafa bahkan sikap-sikap yang tidak nyaman dari gurunya itu ada penuntut ilmu. Ya, meskipun di sisi yang lain eh, guru juga memiliki adab, ya, punya adab untuk bersabar dengan ngeyelnya muridnya, bersabar dengan tidak sopannya muridnya. Maka Ya, perlu diingat salah satu adab penuntut ilmu itu adalah bersabar dengan jafa, dengan sikap-sikap tidak nyaman, sikap-sikap yang mengecewakan dari guru ngajinya. Silakan dibuka di semua buku-buku kaidah uh, eh, adab menuntut ilmu pasti dijumpai adab itu. Ya, maka ini berarti ya, ini menunjukkan pentingnya belajar adab menuntut ilmu. Ya, di antara adab menuntut ilmu sehingga nanti bisa bersabar dengan jafa ya, dari sebagian penyampai ilmu. Karena itu adalah adab penuntut ilmu. Ya. Di antara eh, di antara jafaknya guru, ah, gurunya telat. Ah. itu di antara jafaknya, ketidaknyamanan dari guru. Ini gurunya tidak on time, ya. ya, telat. Kewajiban kewajiban penuntut ilmu sabar. Wah ini gurunya telat, udah lima menit tidak datang, saya tak pulang lah. Nah, ya, maka ini Padahal eh, lima menit setelah dia pulang datang gurunya. Maka ini ya, murid yang tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu. Harusnya dia bersabar dan harusnya dia berbaik sangka. Dan seandainya ya, seandainya tidak uh, tidak ada masalah sekalipun gurunya memang teledor sehingga datang telat, maka kewajibannya bersabar. Ya, maka ini semua menunjukkan pentingnya ya, kajian adab talibul ilmi sehingga orang Eh, mengerti bagaimanakah adab dan etikanya dan e, yang semestinya dimiliki.